Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita akan masuki pembahasan yang baru yaitu mengenai hadis al-fard. Hadis fard itu hadis yang dibawa oleh seorang perawi menyendiri dengan suatu riwayat atau seorang jamaah, sekelompok jamaah menyendiri dengan suatu riwayat atau ada riwayat yang menyendiri dari riwayat-riwayat yang lain. Kita lihat dulu Qala al-Imam al-Baiquni rahimahullah taala wal fardhu ma qayyadtahu bi siqatin aw jam'in aw qasrin ala riwayati. Wal fardhu ma qayyadtahu bi siqati aw jam'in aw qasrin ala riwayati. Sekarang pembahasannya mengenai apa? Hadis fard. Fard itu hadis yang apa? Hadis yang nam dibawa oleh seorang perawi menyendiri. Ya, seorang perawi menyendiri dengan satu hadis dalam keadaan apa? ada beberapa kemungkinan. Seorang perawi kalau menyendiri dengan suatu riwayat, kalau perawi tersebut sikoh, menyendiri dengan suatu riwayat, kok menyelisih riwayat-riwayat yang lain yang lebih sikoh, apa kemarin namanya? Syad. Ya enggak? Syad. Nah. Tapi kalau perawinya itu sendiri yang menyendiri adalah perawi yang do'if, berseberangan dengan perawi-perawi yang lain yang sikoh, itu namanya nanti hatinya mungkar. Ya enggak? Nah. Kemudian kalau perawi tersebut menyendiri perawi yang fikoh, berseberangan dengan riwayat-riwayat yang lain yang dibawa oleh apa? Eh, eh, oleh orang-orang yang daif, yang lemah atau semisalnya, kemudian perawi tersebut adalah perawi yang kuat hafalannya sempurna, dapto atam sahih. Kalau perawi tersebut kekuatan hafalannya di bawah Nah barakallahu fikum atam itu naqsud dapat dari itu Hasan hadisnya nanti. Paham maksudnya ya? Tergantung perawi yang membawa itu. Jadi perawi yang menyendiri tersebut perawinya bagaimana gitu loh. Dicek ulang terlebih dahulu. Kita lihat. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Jadi ucapan beliau tadi wal fardhu ma tahu bi thiqati au jam'in au qasrin ala riwayati. Ini nanti ada tiga nanti. Kita lihat. Hadha huwa ats-tsalits wal 'ishrun min aqsamil hadits al-madhkurah fi hadhihi al mandumah. Inilah pembagian hadis yang ke-23 dari pembagian hadis yang sebutkan dalam pantun atau puisi ini. Wa huwa al-fardu, yaitu mengenai apa? Hadis al-fard. Wa dzakara an-nadimu lahu salasata anwa. Mu'allif menyebutkan ada tiga macam. Perhatikan tiga macam ini. Pertama, maqyida bi sifatin. Yaitu hadis yang dibatasi dengan seorang perawi yang sikoh. Paham ya? Dibatasi dengan perawi yang sikoh. Nanti kami jelaskan nanti. Yang kedua yida bijam'in. Yaitu suatu hadis yang dibatasi dengan apa? Dengan sekelompok atau jamaah tertentu. Amnum. Jadi sekelompok atau jamaah tersebut menyendiri dengan suatu riwayat. Contohnya, hadis ini Naam telah diriwayatkan oleh apa? Sekelompok jamaah dari Ahlu Basrah. Berarti Ahlu Basrah menyendiri gitu. Orang Ahlu Basrah kok yang meriwayatkan hanya Ahlu Basrah saja. Atau hadis ini diriwayatkan oleh apa? Naam diriwayatkan oleh enam jamaah dari Baghdad. Mereka menyendiri dengan suatu riwayat. Ini jamaah gitu ya. Yang ketiga, maqayyida bi riwayatin. Yaitu hadis yang enam dibatasi dengan enam barakallahu fikum suatu riwayat. Enam riwayat itu maksudnya riwayat menyendiri. Satu riwayat menyendiri dari riwayat-riwayat yang lain. Nanti kita lihat hukumnya bagaimana. Fana huwal fardu? Sekarang apa sih fard itu? Biar orang faham itu fardu itu apa. Nah, fardun makdal ya Nakul al fardhu huwa an yanfarida rawi bil hadis. Ini penting ini. Nah, bila perlu digaris digaris ini dia tahu definisi fard. Fardhu itu adalah an yanfarida rawi bil hadis. Fardhu itu adalah seorang perawi menyendiri dengan satu hadis. Paham ya? Jadi al fardhu itu adalah seorang perawi apa? Menyendiri dengan satu hadis. Nah, dilihat perawinya. Kalau perawinya thiqah kok menyelisih thiqah-thiqah yang lain, menyendiri dengan suatu hadis, maka hadisnya apa? Apa hadisnya tadi? Syad. Kalau perawi tersebut yang menyendiri adalah perawi yang dhaif, yang lemah, paham ya? Maka apa? Nah, menyelisih para perawi sikoh-sikoh yang lainnya, yang tentunya yang sahih, maka mungkar hadisnya. Kalau perawi tersebut sifatnya kadzab, pendusta dia, tertuduh dengan dengan pendusta atau yang semisalnya, nah barakallahu fikum, nanti apa? riwayatnya pun juga tidak terima nanti. Nah, kita lihat di sini Kata beliau, yakni an yarwiyal hadits rajulun fardun. Maksudnya hadis tersebut yang meriwayatkan adalah satu orang kok Menyendiri berarti kan atau orang menyendiri. Wal ghalibu al afrad dha'fu. Kebanyakannya kalau riwayat-riwayat yang menyendiri atau perawi yang menyendiri dengan suatu hadis itu kebanyakannya itu lemah. Kebanyakan lemah. Lakin ba'd ba'du sahihun mutalaqqan bil qabul tapi sebagiannya ada yang sahih, diterima dengan penerimaan, disambut dengan penerimaan sebagiannya. Lakinil ghalib 'ala al annaha dha'ifah. Tapi kebanyakannya seringnya kalau hadis yang afrod tadi itu yang maksudnya orang itu menyendiri tadi itu dengan suatu riwayat itu seringnya kebanyakannya apa? lemah. La siyama ma ba'dal qurun salasah. Terlebih-lebih lagi setelah apa? Setelah tiga generasi. Generasinya apa? Sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Li'annahu ubah qurun as-salasa kathura ar-ruwatu fatajidu asy-syekh al-wahid indahu 600 rawin. Dikarenakan kenapa? Setelah tiga generasi tersebut banyak para perawi. Jadi para perawinya semakin banyak itu orangnya semakin banyak. Akhirnya terkadang engkau menjumpai satu syekh, kan ya. Engkau menjumpai satu syekh itu dia memiliki apa? Memiliki enam ratus perawi. Satu syekh. Jadi 600 perawi itu meriwayatkan dari satu syekh itu loh. Paham ya? Naam. Fa idzan farada anhu rawin wahid. Nah, sekarang kalau seandainya ada satu perawi kok menyendiri, duna ghairihi menyendiri dengan suatu menyendiri dengan suatu hadis, eh, tanpa yang lainnya dia sendirian. 600 orang tadi itu yang satu menyendiri dengan suatu hadis atau riwayat. Berarti kan dicurigai itu loh. Sahih enggak hadisnya? Nah, fa inna hadha yujibu syak. Yang seperti ini akhirnya mengharuskan apa? ragu. Kan 600 orang perawi ngambil ilmu dari satu syekh. Yang 600 ini ternyata apa? Yang 599 perawi itu meriwayatkan riwayat yang sama. Datanglah satu perawi. Ya enggak? Kan 600 dikurangi 599 berapa? Esan? 600 dikurangi 599 satu. Paham ya? Datanglah perawi yang satu itu menyendiri, menyendiri dengan suatu riwayat. Akhirnya di apa barakallahu fikum ragu enggak orang menerimanya? Ragu. Nah ini kata beliau. Fakaifa yakhfa hadzal hadis ala hadzal adat al-katsir? Bagaimana mungkin hadis ini tersembunyi eh, di atas jumlah yang sangat banyak orang yang meriwayatkannya? Wala yarwihi illa wahidun faqat kemudian nggak ada yang meriwayatkan kecuali satu orang saja kan nggak mungkin. Jangan-jangan ada sesuatu ini sendirian ini. Nah, lakin fi ahdi sahabat taksurul fardiyah. Tapi di zaman sahabat nggak masalah. Di zaman sahabat itu malah kebanyakannya ada yang menyendiri. Mereka yang menyendiri dengan satu riwayat. Wa kadzalika fi ahdi tabi'in, seperti itu pula di zaman tabi'in. Lakinnaha aqal min ahdi sahabat, tapi lebih sedikit di zaman daripada zaman sahabat. Lintisyari tabi'in wa kasratihim karena banyaknya tabi'in dan juga tersebarnya mereka. Wa fi ahdi tabiin tabi'in taksurul fardiyah, lakinnaha aqal min ahdi tabi'in. Di zamannya tabi'in tabi'in, atba'ut tabi'in, banyak juga orang yang menyendiri tapi bisa dikatakan lebih sedikit daripada zamannya tabi'in. Idan fal fardu min qabilid dha'if ghaliban. Jika demikian berarti hadis fard itu termasuk bagian dari hadis apa? Yang lemah secara apa? Nah, kebanyakannya seperti itu. Jadi tidak mengharuskan lemah semuanya. Cuman kebanyakannya kalau seorang perawi menyendiri dengan suatu riwayat itu biasanya riwayatnya lemah gitu loh biasanya. Mohon salah ya. Itu pun semuanya dilihat Nah, barakallahu fikum situasi, kondisi dan tempat perawi tersebut. Nah, insyaallah. Ayo na'am barakallahu fikum. Nasallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi Alhamdulillahirabbil alamin.